maka kejadian tersebut perang tersebut dijuluki dengan perang Uhud karena berada di sana dan Nabi menempatkan beberapa rumah para pemanah-pemanah di atas bukit Uhud sehingga dikatakan perangnya perang Uhud. Qala Kemudian qauluhu kaifa yuflihu qaumun shajju nabiyahu. Kemudian ucapan Nabi SAW. Kaifa yuflihu qaumun. Bagaimana satu kaum akan mendapatkan falah, kebaikan, hidayah misalnya, petunjuk. Syajju nabiyahum. Dalam keadaan mereka melukai nabi mereka. Zada Muslim, dalam riwayat Muslim ada tambahan, kasaru rubaiyatahu wa admau wajhahu. Bagaimana mungkin akan mendapatkan falah dalam keadaan mereka mematahkan gigi geraham Rasulullah. Dan mencucurkan darah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwani fi din, a'azakumullah kaum muslim yang saya hormati. Ini menunjukkan istib'ad. Istib'ad artinya merasa tidak mungkin, merasa jauh, mereka nggak mungkin dapat petunjuk, nggak mungkin dapat hidayah. Kalau melukai Nabi mereka, mematahkan gigi mereka, uh, menggigit Nabi, atau ajma wajahu melukai Nabi. Ini khunilin azakumullah yang menunjukkan bahwa mereka yastab'id ayuflih. Merasa jauh Nabi kalau mereka akan masuk Islam atau akan dapat hidayah. Fa'anzalallah. Ternyata Allah menurunkan Ayatnya yang berbunyi laisa laka minal amri syai. Laisa laka minal amri syai maknanya tidaklah milikmu dalam urusan ini sedikit pun. Ini yani engkau tidak memiliki andil dalam urusan ini sedikit pun. Artinya apakah mereka akan diberi hidayah atau tidak diberi hidayah itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Hak khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau Ibnu Athiyah كأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لاحقه في تلك الحال يأس من فلاح كفار قريش kata Ibn Atiyah seakan-akan perhatikan jangan sampai salah paham seakan-akan Nabi terkena semacam putus asa hati-hati karena artinya seakan-akan tentunya Nabi tidak akan putus asa tetapi ketika itu Nabi merasa bagaimana mungkin mereka akan dapat hidayah. Nau al yas Kata siapa? Ibnu Atiyah dalam tafsirnya. Mengharapkan falah kufar Quraisy. Mengharapkan kebaikan, mengharapkan hidayah bagi orang-orang kafir Quraisy. Maka terucaplah kalimat tadi. Nabi bukan menyatakan mereka tidak akan dapat, bukan. Tapi bertanya, kaifa? Bagaimana mungkin? Atau bagaimana mereka akan dapat hidayah? Berarti bukan dinafikan, tetapi kecil kemungkinannya. Bagaimana akan masuk Islam? Bagaimana akan dapat hidayah? Bagaimana akan mendapatkan falah? Kalau nabinya sendiri dilukai oleh mereka, dipatahkan giginya, ditumpahkan darahnya. Kaifa yufleh? Bagaimana dia akan selamat? Bagaimana dia akan mendapatkan falah? Ternyata Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada nabinya satu perkara yang sangat penting. Laisa laka minal amri syai' bahwa urusan ini bukan milikmu. Artinya siapa yang akan diberi hidayah dan siapa yang tidak diberi hidayah itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Ay al umur biadillah. Artinya akibat terakhir dari perkara-perkara itu tidak ada yang tahu kecuali di tangan Allah Subhanahu wa taala. Awakibul umur biatilah. Akibat nanti di belakang hari apa yang akan terjadi itu Allah Subhanahu wa taala yang akan menentukan. Kita tidak tahu. Famdi anta li maka engkau jalanlah dengan urusanmu. Apa urusan Rasul? Wa ma alaina illa al-balagh al-mubin. Tidaklah atas kami, kata Nabi, kecuali penyampaian yang jelas. Aku cuma menyampaikan, menyampaikan, menyampaikan. Adapun siapa yang dapat hidayah, siapa yang tidak dapat hidayah, urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang paling dicintai oleh Nabi, yaitu Abu Talib, <laughs> tidak diberi hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya orang-orang yang dilaknat oleh Nabi, Allahumma an fulan wa fulan wa fulan. Ternyata qaddar Allah. Allah takdirkan masuk Islam. Dan Allah katakan, "Laisa laka minal amri syai." Engkau tidak ikut campur dalam urusan ini. Siapa yang akan Allah beri hidayah dan siapa yang tidak. Ikhwan ibn Allah tentunya ini pelajaran penting kalau nabi saja ya. dikatakan oleh Allah laisa laka minal amri syai apalagi orang-orang yang bukan nabi bukan rasul Bahkan bukan pula murid-murid Rasul, bukan para sahabat, bukan para tabi'in, bahkan bukan ulama, maka mereka nggak ikut campur sama sekali, lebih-lebih lagi. Kaum muslim yang saya hormati. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pelajaran. Sehingga sepantasnya pembahasan ini berjudul tidak ada seorang pun yang ikut campur dalam urusan Allah Subhanahu wa taala. Jangan nabi tidak ikut campur. Ini kurang tepat. Tetapi tidak ada seorang pun, artinya termasuk nabi. Enggak ada seorang pun yang ikut campur dalam urusan takdir Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang ikut campur pada urusan siapa yang akan Allah berhidayah dan siapa yang tidak. Kita hanya bisa berharap, berharap, berharap kalau dikabulkan. Dan kita hanya khawatir, khawatir, khawatir. Kalau saja tidak diberi hidayah mereka celaka. Itu kita para hamba yang tidak tahu takdir, nggak tahu akibat-akibat sebuah perkara. Maka berupayalah, berusahalah, berdakwalah, ajaklah yang dapat hidayah karena Allah Subhanahu wa taala. Artinya alhamdulillah. Alladzi hadana li Alhamdulillah yang telah memberikan hidayah kepada kita ke jalan ini. Allah yang beri hidayah. Maka bedakanlah antara dua yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kalimat innaka latahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang kau cintai, tapi Allah yang akan memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Yang kedua, innaka latahdi ila siratin mustaqim. Sungguh-sungguh engkau memberi hidayah ke jalan yang lurus. Bedakan antara keduanya. Makna yang pertama bahwa Allah lah yang menentukan hidayah, sedangkan Rasul tidak ikut campur di dalamnya. Ini masalah takdir. Siapa yang ditakdirkan dapat hidayah dan siapa yang tidak. Penentuan. Tetapi yang kedua, innaka latahdi ila siratal mustaqim. Engkau wahai Rasul, sungguh-sungguh memberikan hidayah artinya memberikan keterangan jalan hidayah. Ini jalan yang lurus. Siapa yang mengikut, Alhamdulillah. Siapa yang tidak, fala yalumanna illa nafsah. Siapa yang tidak mau ikut, jangan cerca kecuali dirinya sendiri. Berarti yang pertama tadi hidayah itu taufik biadillah. Man waffaqahu Allah li hidayatihi ihtada. Tetapi siapa yang lam yuwaffaq li hidayatihi lam yahtadi. Tidak akan ikut hidayah kalau Allah tidak kehendaki. Ini hidayah itu taufik. Tetapi yang kedua Rasulullah SAW mengajarkan hidayah. Naam. Rasulullah SAW mengajarkan hidayah. Dan dilanjutkan oleh para pewarisnya. Manhum? Al-ulama warasatul anbiya. Para ulama adalah pewaris para nabi. Mereka tugasnya atau amanah di pundak mereka menyampaikan keterangan jalan yang lurus. Ini jalan yang lurus, ini jalan yang hak, ini yang jalan benar. Ikutilah dia, ikutilah dia, ikutilah dia. Memberikan petunjuk atau tidak memberikan petunjuk? Memberikan petunjuk. Ini jalan yang lurus. Tapi menentukan si fulan akan dapat hidayah, si fulan tidak, tidak bisa. Tidak bisa. Memaksa-maksa orang, la ikraha fid din. Nggak ada paksaan dalam agama. Nggak bisa. Kalau dipaksa, dipaksa, dipaksa, apa yang terjadi? Muncul banyak munafikin. Loh, karena dipaksa, ya sudah pura-pura aja. Jadi munafik. Itu bukan hidayah namanya. Tetap dia dalam keadaan fiddarkil asfali minan nar. Dan itu mengerikan sekali. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan laisa laka minal amr. Berkata Ibn Ishaq, "Ai fi ibadi illa amartuka bihi fihim." Tidak ada bagimu dalam urusan ini sedikit pun tentang hamba-hambaku. Kecuali apa yang aku perintahkan kepadamu untuk mereka. Saya ulangi. Ya. <laughs> Ucapan Ibn Ishaq rahimahullah. Bahwasanya laisa laka minal amri syai' tidak ada bagimu ikut campur atau urusan sedikit pun dalam masalah ini. Ai dalam masalah hamba-hambaku. Kecuali apa yang aku perintahkan kepadamu tentang mereka. Apa yang aku perintahkan kepadamu? Balik. Ya ayyuhar rasul balik ma unzila ilaika min rabbik. Itu perintah Allah SWT. Wahai Rasul, balik ma unzila ilaik. Sampaikanlah pada mereka apa yang diturunkan padamu. Tetapi adapun mereka dalam keadaan apakah dapat hidayah atau tidak dapat hidayah, apakah menerima atau menolak, itu semua Allah Subhanahu wa taala yang menakdirkan. Itu bukan urusan kamu. Maka seorang nabi yang pengikutnya satu atau dua orang, seorang nabi yang pengikutnya rahtun Tiga sampai sepuluh. wan nabi walaysa ahad dan nabi yang tidak punya pengikut sama sekali semuanya tidak disalahkan. Karena bukan masalah urusan mereka. Ini amri Bukan urusan Nabi. Mereka ditakdirkan ikut atau ditakdirkan tidak ikut, itu urusan Allah Subhanahu Tugas para anbiya menyampaikan dakwah Menjelaskan jalan yang lurus. Ini jalan yang lurus. Ini jalan yang selamat. Ikutilah, ikutilah, ikutilah. Menasehati mereka, membimbing mereka, memperingatkan mereka. Mengancam mereka dengan dalil-dalil. Mengancam mereka dengan ancaman azab yaumul qiyamah. Mudah-mudahan mereka dapat hidayah. Kalau ternyata tidak ikut, siapa yang salah? Bukan Nabi yang salah. Jadi makna laisalah kamilal amri syaih juga di dalam maknanya ada pembelaan terhadap para anbiya. Bahwa itu bukan urusanmu. Artinya kalaupun mereka semua nggak ikut, bukan salahmu. Yang penting kamu sampaikan. Wa ma'alaika illal balagul mubin. Tidaklah atasmu wahai Nabi kecuali penyampaian. Kalau sudah disampaikan, maka Nabi menyatakan uridat alayyal umam. Aku ditampakkan oleh Allah umat-umat. Ada yang wa ma'hu rajul wa rajulan. Wan nabiyyu وَمَعْهُ الرَّهْتُ وَالنَّبِيُّ walaysa mahu ahad. Aku melihat Nabi yang pengikutnya satu dua orang. Aku melihat Nabi yang pengikutnya rahat. Kurang dari sepuluh, lebih dari tiga. Wan Nabi walaysa ma'u ahad. Dan ada Nabi yang nggak punya pengikut sama sekali. Faraitu sawadun azim. Furuat Maka ditampakkan pada aku sawadun azim. Hitam yang besar. Menunjukkan jumlah manusia yang sangat besar. Fadhanantu annahum ummati. Aku mengira mereka adalah umatku. Maka dikatakan qila mereka adalah Musa wa qaumuh. Itu adalah Musa dan kaumnya. Walakin indur ilal ufuk. Tapi lihat ke ufuk lain. Ternyata di sana ada satu sawadun azim yang bahkan lebih besar dari yang pertama tadi dan dikatakan itulah umatmu. Ila akhiril hadis. Fahadal hadis menunjukkan adanya nabi yang tidak punya pengikut. Adanya nabi yang punya pengikutnya satu dua orang. Adanya nabi yang pengikutnya sekian bisa dihitung dengan jari. Dan ada yang pengikutnya banyak. Maka urusan yang tidak punya pengikut tidak disalahkan. Yang pengikutnya satu dua orang tidak disalahkan. Mengapa demikian? Jawabannya ayat ini. Laisa minal amri Bukan urusan mereka. Masalah dia dapat hidayah atau tidak dapat hidayah itu urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Qauluhu, ucapan berikutnya. Wa fihi an ibni Umar, berkata musannif rahimahullah. Dan padanya dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma bahwa beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Idza rafa'a ra'sahu minar ruku'," kalau beliau bangkit mengangkat kepalanya dari ruku', firraqatil akhirah minal fajar, di rakaat terakhir dari salat fajar beliau berdoa Allahumma al'an fulanan wa fulan fulanan wa fulana ya Allah laknatlah si fulan dan si fulan Ba'dama yaqulu sami Allahu liman hamidah setelah mengucapkan sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd Fa'anzalallah. Maka Allah turunkan. Laisa laka minal amri syai tidaklah bagimu dalam urusan ini ada sesuatu. Artinya engkau tidak memiliki sedikit pun dalam urusan ini. Disebutkan dalam lafaz hadisnya. Yad'u ala Safwan ibn Umayyah. Wa Suhail ibn Amr. Wal Harith ibn Hisham. Ketika itu Nabi melaknat. Mendoakan kejelekan untuk Safwan ibn Umayyah. Suhail ibn Amr. Dan Harith ibn Hisham tiga tokoh musyrikin Quraisy yang terkenal bagaimana permusuhannya terhadap Islam. Didoakan oleh Nabi dengan Allahumma la'an. Ya semoga Allah melaknat Safwan ibn Umayyah. Semoga Allah melaknat Suhail ibn Amr. Semoga Allah melaknat Harith ibn Hisham. Sampai turun ayat Allah. Laisa laka minal amri syaih. Engkau tidak memiliki urusan ini sedikit pun, kata Allah. Kalimat fihi yang diucapkan oleh musannif maknanya fi sahihil Bukhari. Artinya dan juga dalam sahih Bukhari itu maknanya. Dan diriwayatkan pula oleh Nasa'i. Adapun Ibnu Umar ma'ruf sahabiyun jalil Abdullah Ibnu Umar Ibnu Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Syahida lahu Rasulullah bis salah. Rasulullah SAW mempersaksikannya bahwa dia adalah abdun saleh. Hamba Allah yang saleh. Siapa Abdullah? Ibnu Umar mata sanata thalathin wa sab'in fi akhiriha. Beliau meninggal pada tahun 73 di akhir tahunnya atau di awal tahun 74-nya. Wallahu taala alam. Kata beliau, kata Ibnu Umar, mendengar Rasulullah SAW dalam doa qunut. Ala haula'i ba'da ma syajja wa kusrat. Setelah Rasulullah SAW terkena giginya patah, berdarah, luka di wajahnya. Maka Rasulullah SAW ketika salat mendoakan kejelekan pada musyrikin. Menyatakan Allahumma la'an fulanan wa fulanan wa fulan. Ya Allah laknatlah si fulan. Ya Allah laknatlah si fulan. Ya Allah la si fulan. Berkata Abu Sa'adat, mana Allahumma la'an? Ya Allah laknatilah. Kata Ibnu Athir, Abu Sa'adat, aslul la'an at-tard. Kata asalnya yang namanya la'nat itu adalah pengusiran, dijauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti makna Allahumma la'an, ya Allah jauhkanlah dari rahmat si fulan ini. Wa minal khalqi as-sabu du'a. Dan kalau dari makhluk kepada makhluk, laknat, kamu laknat dan seterusnya, itu maknanya mencerca dan mendoakan kejelekan. Wa taqaddama kalamu Syekhul Islam rahimahullah. Dan telah lewat ucapan Syekhul Islam semoga Allah merahmatinya tentang masalah laknat. La'nul muayyan dan juga la'nul am. Bahwa kalau Nabi melaknat siapa yang buang air di jalan manusia, maka dia akan dilaknat. Maka dianjurkan disebutkan oleh para ulama kita menyebutkannya pun dengan am tidak dengan ta'yin sebab kalau dengan ta'yin dengan si fulan masih ada sekian syurut apakah orang itu tahu atau tidak tahu hukumnya jangan-jangan tidak tahu hukumnya nah boleh kita mendoakan lalat pada orang yang tidak mengerti ila akhirnya sebagaimana syurut ketika kita menyatakan tabdi' pada seseorang atau menyatakan takfir pada seseorang juga demikian. Artinya lebih berat kalau kita menyatakan ta'yin harus memiliki sekian syurut. Tetapi kalau am tidak mengapa sebagai peringatan. Kalau kita melihat ada si fulan melakukan perbuatan yang dilaknat, maka nggak perlu kita mentakin si fulan. Kita katakan sebagai peringatan, hati-hati engkau. Rasulullah bersabda, siapa yang berbuat begini-begini maka dia dilaknat. Wahai perempuan-perempuan. Rasulullah SAW menyatakan, La'anallah. an misat. wal Nusat, Wal-washimat. Wal-mustawshimat. Wahai para wanita. Rasulullah SAW menyatakan melaknat wanita-wanita yang mencabut bulu alisnya. Atau yang minta dicabut. Yang mencabutnya dan yang minta dicabutnya. Dan yang mentato dan yang ditato. Dilaknat. Agar mereka takut. Itu saja. Nah, sebab masalah ini adalah masalah perkara-perkara yang berat. Jangan sampai kita mendoakan kejelekan pada si fulan, ternyata si fulan nggak ngerti apa-apa. Wah, alisnya diganti sama pensil, malun. Astagfirullah. Ternyata dia orang nggak ngerti. Setelah ngerti, berhenti dia. Bertobat pada Allah Taala. Maka tidak tidak sama dengan apa yang dimaksud. Kembali kepada kita. Adapun fulanan wa fulanan ada riwayat yang menyebutkan dengan disamarkan namanya fulan wa fulan. Ada riwayat yang menyebutkan dengan namanya dengan jelas. Yakni Safwan ibnu Umayyah, wa Suhail Amr, wal Haris ibn Hisham. Sebagaimana dijelaskan dalam riwayat yang tadi. وفيه جواز الدعاء على المشركين بأعيانهم في الصلاة وأن ذلك لا يضر الصلاة لا يضر في الصلاة berarti di sini bolehnya berdoa terhadap musyrikin secara ta'yin dan bahwasannya yang demikian tidak merusak sholat mungkin ada orang yang merasa ragu bagaimana mungkin sedang sholat menyebut si fulan si fulan si fulan Ya Allah laknatlah ulil absor misalnya. Boleh enggak? Salatnya enggak batal. Lu kamu nyebut-nyebut manusia. Ya enggak apa-apa. Rasulullah juga menyebut-nyebut sampai berapa puluh hari. Sampai turun ayat lain selaka minal amri syaih. Berhenti. Yang demikian. Karena mereka dalam keadaan melakukan berbagai macam kekufuran-kekufuran. Kesesatan-kesesatan yang seorang mukmin muslim pasti memiliki marah karena Allah Subhanahu wa taala. Dan marah karena Allah ini adalah sesuatu bukti keimanan. Yang marah karena Allah adalah bukti keimanan. Yang tidak marah karena Allah dipertanyakan, apa kamu yakin dengan agamamu atau tidak? Ketika mereka menginjak-injak agama, mengucapkan kalimat-kalimat kufur, maka mesti seorang mukmin akan marah. hanya saja ketika berbicara tentang masalah tindakan-tindakan fisik itu bukan urusan rakyat. Untuk menghukum secara fisik itu urusan para penguasa. Kita hanya bisa berdoa. Baik, kalau kita punya doa yang dikabulkan, apakah kita doakan, ya Allah hancurkan mereka, atau ya Allah berilah hidayah pada mereka? Hah? Karena bila nazakumullah, kalau kita memiliki rahmat, kita akan mengatakan Allahumma ehdihim Allahumma ehdihim Tapi kadang-kadang satu tingkat tertentu ada naur minas sa'am atau minal ya'as. Ada sejenis rasa putus asa. Aduh ini orang. yang sudah nggak ada harapan lagi. Ya Allah hancurkan saja mereka ini. Ini khunudin azakumullah. Makanya hati-hati dari doanya orang yang terdolimi. Kenapa? Karena doanya makbul. Karena biasanya orang-orang yang terdolimi ini akan berdoa. Mudah-mudahan begini, mudah-mudahan dibalas, mudah-mudahan begini. Dengan kejelekan-kejelekan. Hati-hati. kembali kepada kita. Berarti apa hukumnya? Boleh dalam sholat. Apakah membatalkan? Tidak membatalkan. Tidak membatalkan sholat. Qauluhu ba'dama yaqulu sami Allahu liman hamidah. Qala Abu Sa'adat, berkata Abu Sa'adat, makna sami Allahu liman hamidah ay ajaba hamdahu wa taqabbalahu. Maknanya Allah mendengar hambanya yang memuji, maknanya Allah menerima pujiannya. Allah menjawab pujiannya. Allah menerima pujiannya. Kata Suhaili, maf'ul dari kata sami'a, maf'ul dari fi'il sami'a, mahruf, tidak tersebut. Lianna sama' muta'allikun bil aqwali wal aswat. Karena yang namanya sama' pendengaran itu berkait dengan suara. Sami'a Allahu liman hamidah. Allah mendengar hambanya yang memuji. Mana mafulnya? Mendengar hambanya. Hamba bukan suara kok didengar. Mendengar hambanya yang memuji. Yang memuji, yang memuji fi'il. Bukan suara. Maka maf'ulnya mahdufun takdiruhu saut aswat. Tidak tersebut tetapi terpahami dan takdirnya adalah suara. Allah mendengar suara hambanya yang memuji. Allah mendengar suara hambanya yang memuji. Falam tu'zin bima'nan zaid wa huwa istijabah lis-sama'. Tetapi ada lam liman hamidah. Li itu artinya untuk. Allah mendengar untuk. Ini tu'zin. Memberikan satu berita. Bahwa dia akan dibalas dengan kebaikan. Karena diberikan untuknya. Allah mendengar suara untuk hambanya. Liman hamidah. Bagi orang yang memuji Allah Subhanahu Maka ini tu'zin mengumumkan menunjukkan bahwasanya Allah akan membalasnya. Istajabah lis Allah mendengar dan membalas. Mendengar dan memberikan pahala Allah mendengar dan Allah mencatatnya, mencatatnya sebagai pahala dan sebagai amalan saleh. Fajtama'a fil kalimatil ijaz ajalalah ala zaid. Subhanallah, maka kalimat yang ringkas ini mengandung sekian makna di dalamnya. Sami Allahu liman hamidah. Artinya Allah mendengar hamba yang memuji dan Allah akan mengabulkan harapannya dan Allah SWT akan menjadikan perbuatannya sebagai pahala yang Allah akan balas dengannya istijabah liman hamidah. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, "Ma ma'nahu?" Yang maknanya sami Allahu liman hamidah. Kata Ibnu Qayyim bil lam dengan huruf lam, liman hamidah. Saya sering mendengar orang yang bacanya sami Allahu niman. Itu salah. Entah karena mendengar dengan telinga saja tidak belajar sehingga menyatakan sami Allahu sami Allahu niman. Harusnya liman. Bilamil mutadamminah makna istijabah. Kata Ibnu Qayyim dengan lam yang maknanya diterima, dikabulkan untuknya. Diberi pahala untuknya. Wala hadfa wa innama huwa mudman. Maka ini tidak ada yang tersembunyi. Tetapi ini terkandung di dalamnya. Terkandung di dalamnya. Rabbana walakal hamd. Rabbana lakal hamd. Disebutkan oleh Ibn Umar. Perhatikan ini faedah-faedah fikih. Setelah Rasulullah mengucapkan sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu. Dalam beberapa riwayat, dalam riwayat Bukhari, tanpa huruf waw. Rabbana lakal hamdu. Ada riwayat yang Rabbana walakal hamdu. Dua-duanya benar. Dua-duanya sahih. Kalau itu Daqiq al-Aid, berkata Ibn Daqiq al-Aid, "Ka'anna itsbataha dalun ala ma'nan zaid." Sepertinya kalau dengan tambahan waw itu ada makna yang lebih. Maknanya lebih tinggi. Lianahu yakunu takdir karena maknanya menjadi seperti Rabbana istajib walakal hamd. Ya Allah, kabulkanlah bagimu segala pujian dan bagimu segala pujian. Rabbana walakal hamd. Rabbananya sudah mengandung doa agar diterima dan dikabulkan. Sedangkan walakal hamdunya pujian sebagai tawassulan. Sebagai tawassul pada Allah subhanahu wa ta'ala dengan pujian-pujiannya. Ya Allah kabulkanlah segala puji bagimu. Ya Allah kabulkanlah dan segala puji bagimu. Demikian ikhwan ibn a'azakumullah. Dan juga menunjukkan bahwasanya seorang imam membaca dua-duanya. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Bukan imamnya sami Allahu liman hamidah, makmunya Rabbana walakal hamd. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd disambut begitu. Ya. Bukan. Ya. Kalau imam dua-duanya membaca. Ya. Kalau makmum ada sedikit perbedaan para ulama tetapi yang rajih adalah menjawab Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd. Sebab Nabi menyatakan wa idza qala al-imam samiyallahu liman hamidah faqulu rabbana walakal hamd atau rabbana lakal hamd tanpa waw. Baik, berkata Syekhul Islam rahimahullah. Walhamdu diddu dzam. Sedangkan makna alhamd itu lawannya adzam. Adzam itu cercaan. Berarti alhamd lawannya pujian. Walhamdu mahmud. Dan yang namanya alhamd, pujian, itu terhadap segala kebagusan, kebaikan yang dipuji. Bersama kecintaan. Kita memuji kebaikan-kebaikannya bersama kecintaan kita kepadanya. Kama anna sebagaimana cercaan yakunu ala masawihi diucapkan atas kejelekan-kejelekan seseorang ma'al bughd dengan ketidaksukaan, dengan kebencian. Ini kata Syekhul Islam rahimahullah. Berarti ketika menyatakan lakal hamd, segala puji bagimu ya Allah. Artinya kita mencintai engkau ya Allah karena engkau memiliki segala macam pujian. Kita akui bahwa engkau memiliki segala macam pujian. Maka aku cinta kepadamu. Ini bergandengan cinta dengan memuji sebagaimana bergandengannya mencerca dengan membenci. Wa kadza qala Ibnu Qayyim. Demikian pula dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Wa farqu wa farraqa bainahu wa bainal madah bi anna al-ikhbar 'an al-mahasin al-ghayr imma yakuna ikhbaran mujarradan an hubbin wa iradah aw yakuna maqrunan bi hubbihi wa iradatihi Kata Ibn Qayyim berarti berbeda dan bedakanlah antara alhamd dengan al-madah. Alhamd memuji. Al-madah memuji juga. Tapi berbeda. Apa perbedaannya kalau alhamd sudah dijelaskan? Apa tadi alhamd? Memuji dengan rasa cinta. Tapi kalau al-madah belum tentu. Sebagaimana Al-Mutanabbi, penyair-penyair sering membuat syair-syair yamdah Saifud Daulah. Yamdah memuji rajanya Saifud Daulah. Apakah si penyair ini cinta pada rajanya? Belum tentu. Ya. Tapi dia yamdah, dah memuji, memuji, menyanjung, membuat syair-syair yang menyanjungnya. Anta syamsun wal muluku kawakibu. Idza tala'ta lam yabdu minhunna kawkabu. Sungguh engkau matahari. Dan raja-raja seluruhnya adalah bintang-bintangnya. Kalau matahari keluar, maka hilanglah bintang-bintang. Memuji Saiful Apakah karena dia cinta? Tidak. Imma butuh harta, bayaran. Wa imma butuh sesuatu, kedudukan. Atau, atau, atau. Dan ini perbedaannya dengan Alhamd. Enggak pernah disebutkan dalam buku-buku sastra bahwasanya Al-Mutanabbi Yahmad ya Saiful Daulah tidak pernah. Disebutnya selalu Yamdah, Yamdah. Syairnya disebut syair madah. Barakallahu fiikum. Maka kata Ibnu Qayyim karena yang namanya al-madah pujian adalah ikhbar an mahasin. Itu menghabarkan tentang satu keindahan. Ini indah, ini bagus. Ima an yakuna ikhbaran dan yang namanya memberitakan suatu yang bagus, suatu yang indah Imma hanya berita mujarad, hanya berita murni tanpa ada kecintaan, tanpa ada keinginan untuk menjadi dekat. Kadang-kadang beriringan dengan rasa cinta dan ingin mendekatkan diri kepadanya. Fa'in kanal awal kalau yang pertama hanya pujian mujarad itulah al-madah. Itu al-madah. Wa'in kanal thani, kalau yang kedua karena cinta, karena ingin dekat, maka itu namanya alhamd. Falhamdu ikhbarun an mahasinil mahmud. Maka yang namanya alhamd pujian adalah menghabarkan tentang keindahan yang dipuji, kebagusan, keilmu, ketinggian, kemuliaan ma'ahubbihi bersama rasa cinta kepadanya. Ma'ijlalihi dengan mengagungkannya, dengan memuliakannya. Baru itu dikatakan Alhamdulillah. ولهذا كان خبرا يتضمن الإنشاء بخلاف المدح oleh karena itu yang namanya alhamd khabaran yatadamman al-insya khabar tapi mengandung insya perlu dijelaskan dulu berarti apa itu khabar apa itu insya al-kalam yang qasimu qismain ucapan itu ada dua ada ucapan berupa ikhbar, menghabarkan sesuatu. Ada ucapan yang berupa insya. Yang tidak menghabarkan sesuatu. Apa perbedaannya atau apa ciri-cirinya? Ciri-cirinya, kalau bisa dikatakan benar atau tidak benar, berarti itu khobar. Bighaddin nawar an qailihi tanpa kita tahu siapa yang membicaranya ya, tanpa kita bicarakan siapa yang ngomong. Artinya ucapannya bisa dikatakan ini berita benar, bisa dikatakan ini berita salah. Itu namanya khobar. Tapi kalau nggak bisa, itu insya. Berarti apa bentuknya insya? Bentuknya orang bertanya, anu jalannya ke terminal kemana ya? Wah kamu dusta, nggak bisa. Nggak bisa dikatakan ini berita benar, berita salah. Orang nanya, seperti perintah. Ya. Bangun, duduk. Kamu berdosa. kamu berdosa. Ini bukan berita. Berarti yang namanya insya itu pertanyaan, perintah, larangan. Ini semua insya. Kalau menghabarkan sesuatu, khabar. Karena kalam disebut uh, dibagi dua, ada khabar, ada insya. Maka kalau kita memuji, segala puji bagimu. Engkau yang maha mulia, engkau yang maha tinggi dan seterusnya dan seterusnya. Khobar atau insya? Hah? Tadi sudah ada. Apa maknanya al-madah, apa maknanya al-hamad? Ikhbar anil mahasin. Menghabarkan tentang keindahan-keindahan. Berarti apa? Berita. Tapi kalau madah murni berita. Engkau begini, engkau begitu, engkau begini, engkau begitu terhadap rajanya, terhadap atasannya, terhadap bosnya. Namanya berita, bisa benar bisa salah kan? Tetapi kalau Al-Hamad di samping dia berita tentang mahasin mengandung pula di dalamnya insya. Kenapa mengandung insya? Karena dia meminta pada Allah Ta'ala. Lakal hamdu ya Rabbi. Lakal azamatu ya Rabb. Indaka arhamur rahimin. Mengandung permintaan enggak? Ya mengandung. Ingin dekat dengannya, ingin menjadi hamba yang dicintai, ingin mendapatkan pahala, ingin permintaan-permintaan sekian banyak di dalamnya. Iya kan? Berarti kalau alhamdu itu khabarun wa insya sekaligus. Tetapi kalau al-madah khabarun mujarrad. Khabarun mujarrad. Falqail qail idza qala alhamdulillah. Seseorang kalau berkata alhamdulillah atau berkata rabbana walakal hamd, wahai Rabb kami, bagimulah segala pujian. Tadammana kalamuhu al-khabara an kulli ma yuhmad alaih. Terkandung di dalam ucapannya itu berita tentang pujian-pujian, tentang sifat-sifat yang terpuji bagi Allah taala bismin جامع محيط محيط متضمن لكل فرد من min afradil jumlah terkandung pujian dengan nama yang mencakup segala keindahan segala perkara-perkara yang muhaqqaqah wal muqaddarah yang terlihat atau yang tidak terlihat semuanya terpuji yang diketahui yang tidak diketahui semuanya terpuji Wadhalika yastalzim dan itu memberikan konsekuensi itsbatu kulli kamalin menetapkan segala kesempurnaan baginya yang pantas untuk dipuji pada Allah Subhanahu wa taala. Walihada la taslu hadzal lafaz ala hadzal wajh wa la tanbaghi illa liman hadza sya'nu. Oleh karena itu tidak pantas dan tidak layak Lafaz yang seperti ini kalau diberikan kepada selain Allah yang memiliki sifat-sifat pujian tadi. hati-hati. Berbeda bukan lafadznya tetapi bentuk jumlahnya. Alhamdulillah. Bolehkah kita menyatakan alhamdulillah fulan? Gak bisa. Gak boleh. Tapi kalau kita mengatakan Ahmaduka ya Ahmad. Ahmaduka ya Salim. Ahmaduka ya Abdullah. Boleh. Lo apa bedanya? Ahmaduka pakai kalimat hamad. Alhamdu juga pakai kalimat alhamad. Kenapa yang ini boleh, yang itu nggak boleh? Karena kalau dikatakan alhamdu li fulan, maka kalimat alhamad mencakup segala perkara yang terpuji adalah milikmu. Oh, tidak bisa. Manusia memiliki sekian banyak kekurangan. Dari sini dia terpuji, dari sisi lain dia kurang. Dari sisi ini dia terpuji, dari sisi lain dia tidak terpuji. Tidak bisa. Alhamdulillah itu yang tepat. Tidak ada lain. Alhamdulillahi wahda. Alhamdulillah hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Pujian yang mutlak. Pujian yang mencakup segala macam kesempurnaan. Demikian pula ya khana bin a'azakumullah. Walakal hamd. Milikmu alhamd. Sama. Karena pakai alif lam juga. Yang menunjukkan bahwa segala jenis pujian Segala macam kesempurnaan yang pantas dipuji ada padamu. Bisa kita katakan pada si fulan? Tidak bisa. Tetapi kepada Allah Subhanahu wa taala itu yang paling tepat, itu yang paling pantas. Maka hadhil lafzah la tasluh ala hadzal wajh tidak layak untuk siapapun dengan bentuk yang seperti ini la tanbaghi illa liman hadza sya'nuhu. Tidak sepantasnya kecuali untuk yang memiliki keadaan seperti ini. Ya, ini memiliki segala puji dan pujiannya sempurna dan kesempurnaannya dari segala sisinya dan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wa huwal Hamidul Majid, yaitu Allah Al-Hamid Al-Majid, yang Maha terpuji lagi Maha tinggi. Wa dan pada hadis ini ada faedah at-tasrih bi anna al-imam yajma' baina at-tasmi' wa tahmid Di sini kita mendapatkan pelajaran ada tasri, ada ketegasan bahwa seorang imam mengumpulkan kedua-duanya. At-tasmi' dan tahmid. Apa tasmi' Sami Allahu liman hamidah. Apa tahmid? Rabbana walakal hamd. Berarti imam membaca dua-duanya. Yajma' baina at-tasmi' wa tahmid Wahuwa qawlu Syafi'i. Inilah pendapatnya Imam Syafi'i rahimahullah. Pendapatnya Imam Ahmad wa qala fafidhalika Malik wa Abu Hanifah wa qala yaqtasir ala sam'illahi liman hamidah. Demikian pula Imam Malik dan Abu Hanifah sepakat dengan Imam Syafi'i bahwa imam membaca kedua-duanya. Qala keduanya berkata. Uh, wa maksud saya. Afwan, saya ulangi. Dan diselisihi oleh Malik dan Abu Hanifah. Berarti yang berkata bahwa mengumpulkan tasmi' dan tahmid adalah Imam Syafi'i dan Ahmad saja. Imam Ahmad mencocok Imam Syafi'i rahimahullah. Adapun Malik wa, Ahmad, Malik wa Abu Hanifah qala keduanya berkata cukup imam hanya Allah liman hamidah. Baru kemudian disambut oleh makmum Rabbana walakal hamdu. Ini ucapan Malik wa Abu Hanifah. Berarti dua ulama dari الله